Ustaz Somad, emak saya umurnya 80 tahun. Sudah kami siapkan makanan. Pergi dia ke tetangga. Sampai hati anak saya nggak ngasih makan. Minta nasi. Kami belikan baju baru. Ngomong dia ke tetangga, tengok baju saya koya, anak saya tak peduli. Gimana menghadapi orang tua saya ini? Umurnya berapa? 80 tahun. Dia sebetulnya sudah mati 17 tahun yang lalu. Sekarang dihidupkan Allah. Dia untuk apa dia dihidupkan Allah? Itulah tiket engkau menuju surga. Ya. Orang tua macam Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang dosa. 10 kata saya kirim SMS orang tua macam Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa kalau dapat Quran buruk jangan dibaca indah terbaca titik balah tigo. mau dibuang berdosa jadi gimana biarkan aja sampai hilang sendiri jaga dia baik-baik kalau dia merepet tak tentu arah apa apa apa apa apa apa apa apa apa diam tak tahan Pak Ustaz ambil tisu sumpit aja tahan ambe, ambe earphone dengarkan lagu sallallahu alaihi apa ang kamu dari tadi merepet apa senyum sallallahu alaihi orang tua ini bu walaupun doanya jelek tetap makbul salah ngomong nggak usah saya ulang sekali lagi walaupun doanya jelek tetap mak ya juraij Juraij kau ahli ibadah, nyekojonya sembahyang aja. Ya Juraij, Iya, ibadah tidak penting orang tua. Dipanggil dua kali. Ya, Juraij. Ini ya, tetap juga ibadah. Tiga kali. Ya, Juraij. Akhirnya omaknya bongi. Apa kata Abu? Helmu mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila PSK perempuan nakal. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tuna susila Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu hamillah seorang perempuan ditangkap. Hei perempuan, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap Juraij. Ini kerjamu selama ini rupanya. Kamu sudah menghamili dia. Hancurkan rumah Juraij. Mereka mau bunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Nanti kita tes siapa bapaknya. Lahirlah anak Pas lahir anak ditanya, "Ya gulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu?" Apa jawab anak? Ditucuk jurai pusat anak itu. Siapa bapakmu? My father is cowboy. My father apa den? Cowboy, penjago sapi. Rupanya bapaknya adalah pengembala sapi karena perempuan ini berzina dengan maaf berzina dengan tukang gembala sapi. Akhirnya mereka yang menghancurkan rumah Juraij minta maaf. Maafkan kami Juraij. Rupanya engkau salah satu dari wali-wali Allah yang bisa membuat anak kecil belum bisa bicara bisa bicara seperti Nabi Isa alaihi salam apa yang diinginkan? Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa walaupun doa ibu itu tidak baik. Maka ibu kalau marah jangan sampai panggil anak. Kalau marah betul panggil, "Eh, calon bupati Sing, sih singgo." "Eh, calon sekda, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan." Singgo. Jangan sampai, "Eh, setan." "Eh, hantu." Ustaz marah enggak? Memang setelannya betul. Tanya orang salah paham. Orang yang selalu nonton video Ambo sekali dua kali tengok ah, ini Ustaz, Ustaz, radikal ini. Ya. Malam Pak. Selamat jalan. Apalah tibo di siku kamilah nikmat besar. Sukses selalu buat apa? Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihim niyah kita bacakan ke Pak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Sing Semoga diberikan Allah amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. al-rahmanirrahim Maliki middini Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. idina suratul mustaqim suratul الذين namta عليهم wa ilmadubi عليهم wa الضالين amin Jadi saya elok-elok berdoa sebelum baca doa tua baca Fatihah. Namanya bertawassul dengan amal so soleh bukan somat. tapi Fatihah kok bisa jadi kim untuk ama awak yang sudah meninggal dunia untuk ama ambo apa ambo suami ambo bini ambo untuk anak cucu untuk datuk nenek Al-Fatihah insya Allah sampai saya nggak percaya Fatihah itu sampai untuk orang mati Namo wa angsat. untuk apa? Beko kalau orang mati yang bawa kan kalau tidak sampai, copek-copek kirim SMS. Sepuluhnya Nabi fatihah tidak sampai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi lewat di suatu makam, dibolahnya pelepah korma, ditujukkannya ke makam. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Iko jenazah indah bebasuh. Tidak cebok. Makanya sekarang tinggal di hotel bintang 5. Tidak aduk keran air. Bintang tiga masih ada keran. Bintang empat masih ada. Bintang lima ndak ada keran. Makin tinggi bintang bintang tujuh pening kepala. Oleh sebab itu bawalah botol. Bawalah air. Jangan sampai kena azab. Yang satu lagi ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa? karena jenazah ini yamsi bin namimah membawa-bawa cakap cakap si A tentang si B dibawa ke si C si C berlari, berkelahi bertengkar si A dengan si C tepuk tangan lain kan lanjut lantam bantai nih kena azab kubur makanya kita sebelum salam berdoa Allahumma inni azubika min adabi jahannam wa min adabil khabri minta jauh dari azab kubur maka Nabi menusukkan pelepah korma apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al ajad Pelepah-pelepah kayu bertasbih. Tasbih pelepah korma sampai ke orang mati. Kata Imam Nawawi. Kalau tasbih pelepah korma sampai. Apalagi bacaan Al-Fatihah dari ceren. Itulah makanya kalau nanti dapat berita. SMS Ustadz Abdul Somad dan ceramah di Cerenti Potang mati. Eh, Ha, ah, tapi memanglah nampak ambo tandu-tandu. Memang kalau ambo tengok tak sampai Jumat mukola gol ya aku. Untuk almarhum Abdul Somad yang mati di Pokambau Al-Fatihah. Ya baca gini. Sampai tidak Fatihah juga Pokambau? Sampai. Siapa namanya tidak sampai? Maka bacalah kitab majmuk Fatwa Ibni Taimiyah. Jadi kalau awak sayang sama mak awak dan seelok-eloknya kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran, khatamkan Al-Quran dari Fatihah sampai ke Nas. Ya Allah sampaikan pahala bacaan nambo sehatam Quran. Mantap. Enggak tolak sehatam Quran, baca hatinya Quran. Apa hati Quran? Yasin. Baca. Enggak tolak juga Yasin dan paling baik Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun ini tidak mati lah. Membangkitkan umroh tidak bisa, membolikan sawit gotah tidak mau, membacakan Quran tidak sanggup, tinggal Al-Fatihah pun juga tidak apa yang dapat kau balaskan untuk ibumu yang sudah mengandungmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, melahirkanmu meregang nyawa. Kalian yang masih masih sekolah ini tak tahu bagaimana susahnya dulu mereka melahirkan. Meregang nyawa keluar tangan Bukan kalian pikir melahirkan anak macam buang ingus, lahir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita balaskan? Bacakan Quran, Al-Fatihah, Yasin. Senang hati kita. Malam tadi malam Jumat terdengar suara sayup-sayup dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tengok, oh punya HP. Kini ndak ada orang baca Quran lagi. Yang menyanyi di masjid flash disk VCD yang bertasbih eh, motor coba tengok motor-motor banyak tasbih digantung-gantung tiga kali umroh tiga tasbih digantung uangnya tidak ada bertasbih kecuali di Cirenti nah, balik risiko, coba-coba cabut saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kirimkan bacaan Quran yang kedua datanglah saat ya Rasulullah ya ummi matat mak saya mati meninggal dunia Nyala mati ya Rasulullah. Tapi aku sangat sayang sama dia. Apa atas sadaku anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itulah pahala yang paling abdol. Bersedekah pahalanya sampai. Sedekah apa yang paling abdol? Sakyul ma. Memberi air minum. Cerenti tak usah lagi kasih air minum. Karena air minum sudah banyak. Di bawah air, di tongah air, di atas pun tak lama lagi nampaknya turun air. Oleh sebab itu di cerenti tidak usah lagi sedekah air, sedekah duit saja untuk Masjid Raya Cerenti yang pahalanya mengalir untuk almarhumah amak datuk nenek awak. Amin. Sesama tu di ceramah aja itu Sedekah, sedekah. Ini ndak ada. Sedekah, sedekah. Ustaz enggak sedekah. Ambo nak buat duit. Ambo indak tahu bahwa Iko ado penggalangan dana. Maka dompet ndak ado. Oh lah dombo tahu ATM kan ada dicerenti Cirenti apa semen satu sak? Hah? 62. 63. 60 ibu. 63. 65. 65. Banyak toko. 65 <laughs> ibu satu isak berarti 6 juta setengah. Ah, tulis Pak Ustadz Somad satu isak semen. Amin. Yang lain jangan tepuk tangan. Pak Bupati 5 juta. Kalau tahu ambo dia, lo ambo 3 juta. Apa terlambat ikut di bawah kamu? Ah, lalu sampai 6 juta setengah. Ikut pelajaran akan datang awak tanyo dulu. Tanyo. Akan datang kalau ambo ceramah ambo tanya bupati tadi apa? tulis ambula leh telak dek dah telanjur ah, tulis orang minta setengah beko di akhirat apa kata Allah Abdul Somad masukkan ke surga Amin. Amin. kata malaikat ya Allah inyo bersedekah potong dek telanjur tidak apa-apa biar aja di situ. <laughs> Jadi awak pancing rezeki itu mudah-mudahan awak masuk surga. Memang bisa awak masuk surga adik satu isak semen. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena kebun karetmu. Kau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ah, 5 juta tambah enam setengah. Sedekah yang paling berkesan rasanya di Conti kalau. yang lain-lain kotak lah disiapkan. Mana kotak? Bagi kotak. Minta ompek uang FPI, maju FPI. FPI di konserban nambuku pegang ompek sudut, bawa bawa ke ama-ama memang punya duit apa-apa tapi dompet dipegang di ama-ama Ko? Nang kotak-kotak jo nang serban ko jo ha ujung-ujung nyampe bawa sana sampai uang. bapak-bapak polisi bapak dandim bapak kapolres tolong awasi kotak kau pak soalnya awak kau di jalan lintas kau khawatir awak dibawa uang kau ke giliran jauh alah jangan apa-apa sama ama ah, kau banyak duit di atas jangan lupa kotak iko banyak ikan-ikan godang Ikan hiu, ikan paus, buayo. Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah yasin Habibillah Lama ibu tu membuka dompet Mencari dua ibu Tawasalna Bismillah, Wabil hadi Rasulillah وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله